apa atau malam apa sholat malam yang jatuh pada 25, 27, 29 ya hitung saja karena kita besok malam malam berapa ya besok malam malam berapa ke 19 ya 20 ya. berarti sudah dekat berapa hari lagi ya, ya berapa hari lagi ya kira-kira seminggu lagi lah sudah masuk waktunya jadi kalian sendiri. Jangan jangan sampai terlewat kan begitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Ya belum tentu dapat kesempatan tahun tahun depan. Bagi yang mau itikaf silakan. Kami mempersilahkan bagi para ekwa yang ingin itikaf untuk beritikaf, tapi ke bawa sendiri ya. Ke bawa sendiri. Ada sendiri yang ke Oh, enggak ada. Jadi karena masjid belum punya peralatan untuk itikaf, ya, insya Allah kami mau mengadakannya. Ya, tahun depan kita mau buat lampu-lampu. Jadi mau itikaf di tempat saja nama. Ya, untuk sekarang ini belum ada lampunya. Ya, jadi bawa lampu sendirilah bagi yang mau itikaf. Ya mungkin ada yang mengatakan, wah kalau gitu suluk ya, ini bukan suluk. <laughs> ini itikaf, bukan suluk. Itikaf yang meniru sunnah Rasulullah. Ya, hadirin yang kita dipikir. Ada yang bertanya, apa Ustaz, apakah boleh menyapa perempuan bukan mahram, misalnya tetangga? Ya jika aman dari fitnah dan untuk satu kebutuhan, ya nggak mengapa ya kan Ya, ya mengapa? dikatakan amalan hati lebih tinggi daripada amalan zahir tingkatannya. Apa itu sama dengan mengungkapkan kaum tarekat bahwasanya amalan hakikat lebih tinggi daripada amalan syariat? Ya tentunya tentunya tidak ya Fiddin. Ya ini adalah suatu istilah yang ada di kalangan kaum sufi ya hakikat dan syariat. Kita tidak menggunakan istilah itu dan pembagian agama menjadi hakikat syariat Ma'rifat ini adalah pembagian yang bid'ah Nabi tidak pernah membagi agama menjadi hakikat, syariat, dan makrifat atau hakikat dan syariat tidak pernah. Nabi membagi agama menjadi apa? Islam, iman dan ihsan. Nah itu yang sahih, itu yang benar. Nah karena Islam terfokus pada amalan-amalan yang zahir dan iman terfokus pada amalan-amalan Batin, kalau kita katakan bahwa amalan hati itu sangat penting, lebih tinggi kedudukannya daripada amalan zahir. Ikhlas misalnya. Ya, karena belum tentu orang yang mengamalkan amalan zahir selamat batinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Seperti orang yang ria. Ya pada hari akhirat nanti tiga orang diadili, dia sudah beramal amalan lahiriah. Berjihad, menuntut ilmu dan apa? Berikmah. Amalan lahirnya sepertinya sudah komplit. Tapi ada yang kurang. Dan kekurangan ini menghapus semua amalnya. Apa itu? Ikhlasnya. Ternyata dia ria memang begitu. utama sholat di masjid dekat rumah namun terdapat amalan bid'ah atau masjid yang jauh untuk menjadi berjamaah terawih yang sunnah. Yang paling bagus sholat di masjid dekat rumah. Walaupun ada bid'ahnya. Ya. Namun bukan tidak boleh sholat di masjid yang agak jauh untuk satu kepentingan, misalnya untuk menuntut ilmu, ya, untuk menuntut ilmu mengenai kejadian azan ya Allah wa ya tidak akan antum dapatkan di masjid-masjid umum ya ilmu sunnah misalnya ilmu yang benar tidak yang benar ini barang langka tidak akan antum temukan di masjid-masjid bina penting kepala langsung dengarkannya kan begitu ya nah, jadi kalau antum datang untuk menuntut ilmu ilmu yang benar itu boleh Allah Allah Apakah memakai lobe atau peci atau yang sejenisnya melakukan ibadah sunnah? Ini sunnah jibiliyah namanya Ya, sunnah ya pakaian. Artinya bolehkah seorang tidak pakai topi boleh, walaupun sebagian ulama menganggap itu kurang muruahnya. Jadi kalau dikatakan apakah dia ya tidak? Jadi kurang padilahnya, ya kurang padilah, kurang keutamaan. Ah, di dalam syariat ada tiga tingkatan. Ada ya apa namanya eh, kita katakan eh, eh, apa namanya kita katakan eh, perkara yang wajib dan keharusan ya ada yang tahkimia ada yang kamaliat. ya kalau ya, kita katakan sekedar kamaliat ya kesempurnaan ya ini tidaklah kita lantas me memfasihkan atau menjauhi atau mengecam, mencela, mengejek orang-orang yang tidak mengelobi misalnya. Walaupun di dalam sholat dianjurkan untuk pakai lobi atau pakai tutup kepala. Sebagian ulama bahkan mengatakan di, di, di mustahab, bukan sekedar sunnah, tapi mustahab, bukan sekedar dianjurkan saja, tapi ditekankan. Ya, demikian. Walaupun kita katakan tidak mengapa juga sholat tanpa alas kepala atau tanpa penutup kepala. Wallahu a'lam Jadi ya ini bukan eh, itu merupakan ibadah jika ya kita niatkan itu untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. berapa ayat yang e, eh, mengenai hukum rajam yang terhapus dari Al-Quran. Ya, ini termasuk mansuhun lafzan ya mah muhkamun hukman hukumnya muhkam lafalnya maksud. lafal ayat tentang raja Asyifatu Asyifatu Asyifatu Asyifatu Asyifatu Asyifatu Asyifatu Asyifatu Asyifatu Asyifatu Asyifatu Asyifatu al-bata ini dulu dibaca sebagai Al-Quran, kemudian bacaannya dihapus. Namun hukumnya tetap dilaksanakan, tetap muhkam, tidak dihapus. Ada benefitnya. Demikian benefitnya. Ya. Wajibkah dizakatkan? Artinya dikeluarkan zakatnya uang uang kita yang dipinjam orang dan uang ongkos ibadah haji yang sudah disetor. dan untuk uang, uang ongkos ibadah haji yang sudah disetor ini tidak ada. Ini tidak ada apa? Ini tidak ada zakatnya. Itu bukan uang antum lagi. Kalau antum batalkan, antum berapa persen? Nah, kalau uang yang dipinjam orang, ini ada dua macam ekonomi ya peminjamnya. Ada yang kelapangan, ada yang memiliki kelapangan, ada yang kesusahan. Uang yang dipinjam oleh orang yang kelapangan, artinya orang yang apa namanya memiliki kelapangan, ya kaya, maka ini wajib di berarti. Ada yang dipinjam oleh susah, susah untuk apa namanya kembalinya, mungkin nggak kembali, ya ya ini ada tidak wajib juga jadi Allah jadi dilihat ya siapa yang meminjam uang kita itu kalau uang yang meminjam kita itu ada orang-orang orang yang kaya yang diharapkan segera membayarnya karena dia memiliki harta untuk melunasinya maka di, di, ditanamkan di, dihitung haul apa namanya haulnya ya karena diperkirakan dia akan mengembalikannya tapi kalau yang meminjam orang yang kesusahan, menggap-menggap dia bayar hutang dan kemungkinan tidak akan kembali nanti tidak lagi. Ya silakan baca di buku tentang fikih pada itu. Menurut sunnah terjadi sungkan, sungkan, sungkem, sungkeman kepada orang tua, saudara. Ini bagaimana ini hukumnya? Ya, jadi ini adalah e, tradisi yang tidak Islami. Sungkeman adalah tradisi yang tidak islami konfidin, ya. Apalagi itu ada uh, ruku dan sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh ruku dan sujud kepada selain Allah. Ya. Ada sunnah Nabi ketika bertemu, itu saja dilakukan. Ya, sunnah Nabi ketika bertemu, ya, berjabat tangan, mengucapkan salam, mengucapkan doa, kan begitu ya. Barakallah ya Allah dan sebagainya. Ya. Atau kita doakan orang tua kalau misalnya kita bertemu kan begitu ya. Kalau sudah lama tidak bertemu atau dari safar kita belum. Nah, ini ini ini sunnahnya. Jadi lakukan sunnah Nabi tinggal tinggalkan derah tradisi. Penetapan akhir Ramadan jatuh tanggal 12 Oktober oleh salah satu oleh satu ormas Islam di masa Islam gitu ya. Pemerintah menetapkan 13 Oktober. Sudah tetap kan ya? Belum. Belum, belum. Ya nanti aja kita lihat. Karena jatuhnya satu syawal itu dengan melihat hilal syawal. Jadi kita tunggu ya apakah hilal terlihat atau kita menggenapkannya 30 hari. Jadi kita tunggu. Itu yang apa namanya yang benar. Ya, yang paling benar. Jadi kita tunggu pengumuman dari pemerintah yang mengirim petugas-petugas rukyah ke beberapa tempat yang kemudian melaporkan apakah ada terlihat hilal pada hari tersebut. Jika tidak, maka biasanya akan digenapkan 30 hari. Ya tergantung bulannya. Ya, terlihat hilal, kalau mendung terus gimana? Itu bukan bukan ukuran. Tapi mengatakan Sumu li ru'yatihi wa firuli ru'yatihi. Dia berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah atau berhari raya karena melihat hilal. Fa humma alaikum jika terhalang oleh kamu hilal itu faqilul iddata salasin. Maka genapkanlah bilangan bulan Ramadhan dan bulan Syawal menjadi 30 30. Itu prosesnya. Nah, Nabi mengatakan faidhumma alaikum jika terhalang oleh kamu awat mendung, ya. Artinya boleh saja hilal itu sudah muncul kalau kalau di apa namanya dihitung-hitung pakai hitam. Tapi karena mendung tak lihat dia, ya, tak terlihat, ya kenapa? Nah demikian ya, Ibn Fitin. Nah itu cara proses penetapannya. Nah kita lihat hilal. Lalu kita lihat dengan mata kepala kita. Nah, ini dia. Kita lapor ke pemerintah. Gak diterima persaksian kita, bagaimana? Ditolak persaksian kita. Nah, maka dalam hal ini pendapat yang rajin adalah dia tidak boleh berhari raya seorang diri. Ya dia tetap mengikuti al jamaah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal ini, beliau mengatakan Yadullah ma'al ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Eh, Fitrukum masuk tusbirunna. Hari hari raya kamu adalah hari di mana kaum muslimin ber hari raya. Jadi demikian. Itu apa namanya proses cara untuk menetapkan satu Ramadan, satu Syawal dan ibadah-ibadah kaum muslimin yang bersifat majmum ya, artinya kolektif semua. Bukan sebagian orang saja yang mau berhari raya. Ya, semua tetangga kita kanan kiri muslim barangkali ya. ya. Dia juga mau berhari raya. Bagaimana dia berhari raya? Ya, tentunya dia menunggu pemerintahnya, orang yang mengurus, orang yang diserai tugas untuk mengurus urusan kaum muslimin di negeri ini. Ya, baik ataupun buruk, dia adalah orang yang dipilih untuk mengurus urusan kaum muslimin di negeri ini. Jadi harus dihormati keputusannya. Apalagi proses yang digunakan sesuai dengan apa? Syariat. Jadi demikian yang kecil. Azza ya Jalla wa iyyakum Bagaimana bentuk membayar fidyah? Mengapa ada yang membayar dengan uang? Fidyah adalah memberi makan dengan makanan yang biasa dimakan sehari-hari oleh kita dan keluarga kita. Ia menyangkar makanan pokok. Untuk satu hari yang ditinggalkan satu orang fakir miskin. Ya, satu orang fakir miskin. sekali makan. Tidak boleh ditukar dengan uang atau dititip. Karena fakir miskin di sini alhamdulillah masih makan nasi belum makan uang. Iya bukan. Sekali bukan satu hari. Ya kalau satu hari macam-macam nanti ada yang makan satu hari empat kali. Ada yang dua kali. Satu kali makan Bukan satu hari makan. Kalau dikatakan satu hari makan macam-macam, ada yang lima kali. Ya, tidak, tidak dengan berat, dengan makanan, makanan yang jadi. Itu zakat, zakat dengan berat atau makanan pokok. Ya. Adapun dia? Ita'amut ta'am, memberi makan yang sudah tersedia. Di sini ada usulan, bukan pertanyaan ini kalau menurut saya. Ini usulan. Kemungkinan besar sebagian kita merupakan minoritas di lingkungan kita. Sekarang kita perlu segera membuat SDM. Pelaksanaan jenazah biar lebih pede jadi terapi. Ya. Dengan kita tidak minoritas, itu yang pertama. Kita mayor, dan kaum mudrikin maksudnya. Kalau bicara tentang ahlu sunnah memang minor, minoritas. Ya, memang minoritas. Perlu atau tidaknya buat SCF, saya kira di lingkungan kita masing-masing sudah ada S, Hanya saja scf nya ya kadang-kadang ya menyala banyak amalan-amalan bid'ah yang dilakukan. Nah, perlu tidaknya membuat SCF yang lain Ya itu tergantung kepada ya kita katakan e, kebutuhan. Ya, kalau misalnya tidak dibutuhkan, ya, karena masyarakat di Indonesia ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kalau saya lihat masyarakat di Medan ini lebih fleksibel. Artinya kalau ada kemalangan, ya terus dia, dia menunggu tidak saya langsung mengapa apa namanya menghandle, ya dia tanya dulu kepada apa kepada keluarga. Nah, kalau bisa dengan keluarga menyerahkan kepada orang tertentu ya eh, STM juga tidak mau campur tangan. Lebih fleksibel untuk masyarakat di sini. Gak tahu kalau di tempat yang lain ya berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Wallahu a'lam. Nah, kalau misalnya dipandang perlu di satu eh, di satu tempat ya, ya, kondisinya menuntut untuk buat itu, ya silahkan, Gak ada larangan. Ini dalam rangka ta'awun alal birri bertakwa saja. Dan nggak boleh menancapkan walak dan barak dengan SCF. Ini begini ya. Kalau masuk SCF kami maka dia dari golongan kami. Kalau tidak maka <laughs> atau barok dan lain sebagainya. Nah, tidak. Itu sebagai wadah saja untuk apa? Ta'awun alal birri wa takwa takwa sama seperti yayasan. Ya, yayasan juga boleh dibuat kalau memang dipandang perlu ya Nah, kalau nggak perlu juga sebenarnya nggak, ya nggak perlu juga buat biasa. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan, mungkin juga jadi STM kalau memang dibutuhkan, silahkan, nggak jadi masalah. Itu hukum dasarnya. Ada yang membuat tingkatan muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, mutakin. Ya, kita katakan, kita jawab bahwa tingkatan yang dijelaskan oleh Nabi cuma tiga muslim, mukmin dan muslim. Muflis dan musyrik ini tidak ada disebutkan di dalam hadis Nabi tersebut. Jadi ini sudah include masuk ke dalamnya. Ya, Allah a'lam. Ikhlas adalah satu syarat akal. Muslim harus ikhlas. Masuk Islam harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima Islamnya. Mu'min juga harus ikhlas. Muhsin puncak dari keikhlasan. Takwa adalah sifat bagi orang-orang yang melaksanakan ketiga perkara itu. Dia melaksanakan Islamnya dengan benar, imannya dengan benar, lalu dia orang yang muhsin, maka dia adalah orang yang bertakwa. Jadi tidak merupakan bagian tersendiri, merupakan tingkatan tersendiri. Wallahu a'lam. Apakah hadis yang bermakna sebagai berikut ini sahih? Mampu tidak pergi haji, matinya mati Nasrani atau Yahudi. Mampu tidak pergi haji, matinya nah. Oh, gitu. Ada komanya rupanya. Mampu, koma, tidak pergi haji, matinya mati Nasrani atau Yahudi. Ini bukan hadis. Ini perkataan ya dari dinukil dari perkataan para salaf yang semakna dengan ini ya tapi bukan hati ya tentunya ekonomi Ibn ya wajib bagi setiap muslim yang sudah mampu untuk berangkat haji dan boleh nabung untuk pergi haji bahkan boleh hutang untuk naik haji dengan catatan dia mampu untuk membayar dan melunasi hutangnya wallahu a'lam apakah boleh haji kredit kita ada rencana mau haji baru baru tahun 2010. Kalau kita nabung nggak apa-apa, kita tahun kita tabung, gitu ya berbulan berapa nanti kita berangkat. Ya kita mau menunaikan haji sesuai dengan surah Nabi tahun 2011 tahun 2010 ya kita jalan saja kita bisa rombongan jalan nampak tidak haji Nabi ya boleh kita rancang tadi ya kita rancang STM kita rancang haji bareng boleh. Nah, nanti nanti kita bicarakan setelah kajian ini. <laughs> serius ini, ini serius. Serius. Ya. Karena kalau kita sudah berapa orang minimal ya? kita bisa satu rombongan. Lalu ya, ya bagus lebih bagus lagi kalau oh, satu kloter kan gitu. Kita pakai ihram di pesawat gitu ya. mungkin nambah aja ya. Ada yang pakai ihram di Jeddah, kalau kita lihat sekarang ini pelaksanaan haji ya yang dilakukan oleh jemaah-jemaah haji Indonesia masih banyak yang menyalah misalnya gitu. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran. Ya, menyimpang dari sunnah Nabi. Ya, walaupun hajinya sah, akan tapi kurang kurang nilainya ya, Ivan Ikhtin. Ya, Rasul mengatakan khudu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi manisin haji mulai antum keluar rumah sampai pulang kembali ke rumah seperti misalnya antum salat dari takbir sampai salam harus sesuai dengan sunnah Nabi. perlu kamar muni selalu. Nah demikian. Ya kondisi itu. Jadi boleh dirancang program itu. Haji baru. ada yang tanya Universitas Islam Syafi'i Jember, apa persyaratannya masuk menjadi itu lihat di kepada pengurus yayasan tiap drama direkam. Ini sudah direkam. Direkam lagi disiarkan live ke mana kemana. <laughs> ya. Ya, dia Messenger. Jadi di di apa di, itu dinilai juga oleh ikon-ikon kita yang ada di yang ada di berbagai tempat selain di sini langsung. Jadi kalau kalau mau rekamannya ada di situ. Iya. Jadi Demikian saja Ibn Fidin Allah wa Yabdinillah Kajian kita pada hari ini Jangan lupa nanti sore Ya, nanti sore buka puasa bersama. Ini jadi yang bubar dulu, belum selesai majelis kita. Di sini ada telapak Pak maju ke depan sebentar. Ada yang